Mitra bisnis, demo ribuan supir taksi di Batam yang menolak kehadiran operator taksi baru di sana akhirnya membuat Pemkot setempat mencabut izin operasi yang telah diberikan kepada operator baru tersebut. Padahal operator baru telah mengeluarkan investasi yang tidak kecil dengan membeli ratusan mobil, membangun pool, juga membuka lapangan kerja bagi warga setempat. Untuk membicarakan mengenai fenomena tersebut, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, apa pendapat Anda? Sebenarnya sebelum dikeluarkan izin. Itu kan pemerintah kota daripada Batam itu sudah harus tahu sendiri sebenarnya kebutuhan taksi di Batam itu berapa, banyak untuk memajukan ekonomi Batam itu dan kebutuhan pengangkutan daripada masyarakat di Batam itu. Kan sebenarnya mereka sudah harus ada studi dulu. Nah dari studi itu baru dia bicara juga dengan pengusaha-pengusaha taksi yang sudah ada di Batam itu sebelum dia keluarkan kan sebaiknya itu dikonsultasikan. Nah kalau sekarang ini dia sudah keluarkan karena mungkin ada urusan dengan macam-macam dan juga kita nggak tahu lah apakah ini juga ada kepentingan macam-macam. Itu akhirnya kan dia keluarkan akhirnya dipotes sudah itu dia dicabut lagi. Kan itu merugikan perusahaannya daripada yang dia sudah kasih itu, yang sudah melakukan mungkin investment dan lain-lain itu ya. Jadi ini menurut saya hal-hal yang sebenarnya bisa kita cegah. Tapi karena ini menurut saya arogansi kekuasaan itu dan ini nggak pernah dibicarakan dan akhirnya menjadi perkara setelah itu kan jadi ribut-ribut. Nah, bagaimana mencegah dan bagaimana sebaiknya ini? Ya, ini sebenarnya mesti bagus kebijaksanaan daripada pemerintah Kota Batam itu. Nah, jika demikian, apa mungkin ada beberapa pengusaha lokal yang ketakutan dengan persaingan, Pak? Kita nggak bisa melihat itu siapa salah siapa benar ini karena sebenarnya yang salah itu adalah pemerintah kota yang kasih izin itu yang sebenarnya mungkin taksinya sudah terlalu banyak di sana sehingga tidak memerlukan satu taksi uh, perusahaan taksi baru lagi misalnya ya maka itu supir-supirnya marah menurut saya inilah hal-hal yang saya itu karena tidak bijaksana aja dan itu selalu arogansi kekuasaan itu yang membuat akhirnya semua di bawah itu dan juga akhirnya ada yang dirugikan gitu ini yang saya lihat ke sana ya tapi saya nggak tahu siapa salah siapa benar sebenarnya saya tidak mengerti itu. Ya bagaimana persoalan ini karena kita kan nggak pemain utama yang ada di sana. Tapi cara-cara dalam arti memberikan izin dan lain-lain itu menurut saya sudah salah sehingga akhirnya menimbulkan konflik yang tidak perlu dan merugikan ada pihak-pihak yang dirugikan begitu. Demikian Sofian Wanandi, saya Mary Agustin.